dolim. maka setelah beliau mendapatkan sambutan yang baik tempat tinggal tempat menginap dan juga tentunya hidangan makanan sebagai seorang tamu yang dihormati maka Allah Subhanahu wa taala kisahkan lanjutannya. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin. Maka salah seorang di antara dua wanita dari anak laki-laki tersebut mengatakan, Wahai ayahku sayang Jadikanlah ia sebagai pekerjamu Istakjirmu Jadikanlah orang ini sebagai pekerja Yang bekerja untuk menggembala binatang ternakmu Karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala Qalat ihdahuma ay ihda ibnataihi Salah seorang dari dua wanita tersebut mengatakan Ya abatistajirhu ay ij'alhu ajiran indaka al ghanama wa yaskiha yaitu jadikanlah orang ini sebagai ajir, pekerja yang dibayar. Dari kata-kata ajaro, seorang yang dibayar alias pekerja. Jadikanlah ia pekerja di tempatmu untuk bekerja menggembala kambing dan memberinya minum. Inna khaira man dal qawiyul amin karena sesungguhnya sebaik-baik yang kau pekerjakan adalah orang yang terper, adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Ay inna Musa aula man istujiro. Maknanya adalah orang ini yaitu Musa alaihi salatu wassalam adalah yang paling utama untuk dipekerjakan, orang yang paling berhak untuk dipekerjakan adalah Nabi Musa. Kenapa? Karena fa innahu jama'al quwwata wal amanah. Karena sesungguhnya dia telah mengumpulkan antara dua sifat kesempurnaannya seorang pekerja yaitu kekuatan dan amanah. Paling sempurnanya pekerja itu kalau punya dua sifat ini, kuat dan amanah. Karena rata-rata pekerja itu mereka itu kurang di dalam dua sifat ini. Kadang ada yang kuat tapi nggak jujur. Pandai bekerja, pintar bekerja, kuat dalam bekerja, tapi dalam amanah kadang kurang. Para pekerja ladang misalnya, kamu lihat ototnya kekar, Pas didatangi, pas dibawakan makanan kerjanya rajin. Pas ditinggal, nyantai-nyantai dia. Karena apa? Karena nggak punya amanah, nggak punya tanggung jawab dalam bekerja. Kadang juga seorang pekerja itu memiliki amanah, terpercaya, tapi nggak punya kekuatan, nggak punya kepandaian, nggak punya keahlian. Seandainya dibiarkan seharian pun dia amanah, dia akan menjaga tanggung jawab pekerjaan tersebut. Tapi nggak punya kekuatan. Maka yang paling dibutuhkan di dalam setiap pekerjaan baik itu pekerjaan ladang, pekerjaan kantor, pekerjaan rumah, pekerjaan semua pekerjaan, semua bidang, profesi, semua jabatan itu butuh kepada dua perkara ini karena itu ayat ini sebagai kaidah dalam jabatan atau pekerjaan Al-Qawiyul Aminu orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki amanah wa khairu ajirin ustujira man jama'ahuma dan sebaik-baik pekerja yang dipekerjakan adalah orang yang memiliki dua sifat ini. Karena sifat kekuatan ini akan berfungsi untuk pekerjaan yang dikerjakan sedangkan amanah adalah berfungsi untuk menjaga hubungan antara dia dengan bosnya. Paham ikhwan? Kekuatan, keahlian itu berfungsi untuk pekerjaannya. Sedangkan amanah ini fungsinya untuk menjaga hubungannya dengan atasannya. Maka dibutuhkan dua sifat ini. Kadang ada hubungannya dengan atasan itu baik, memiliki amanah, tapi nggak punya keahlian terhadap pekerjaannya. Kadang juga memiliki keahlian terhadap apa yang dia kerjakan, tapi nggak memiliki hubungan baik dengan juragannya, sehingga seluruh cacat yang ada di dalam dunia pekerjaan pasti kembalinya kepada cacat pada satu atau dua perkara ini. Silahkan dicek seluruh cacat dalam dunia pekerjaan pasti kembalinya kepada dua perkara ini. Sampean punya karyawan. Kalau pekerjaannya rusak, imma kalau enggak dari sisi keahliannya enggak bisa, Wa imma dari sisi amanahnya nggak punya. Dan kadang juga dua-duanya nggak punya. Sudah nggak becus kerja, amanahnya juga nggak punya. Maka ini ya ikhwan, al-quwah itu dibutuhkan untuk pekerjaan dan amanah itu dibutuhkan untuk bagusnya hubungan. Maka dua perkara ini adalah perkara yang dibutuhkan untuk semua pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain. Kalau itu pekerjaan sampean sendiri, tanah sampean sendiri, PT sampean sendiri, ya terserah sampean mau kerja lambat, mau kerja pelan, mau kerja jelek, ya terserah wong itu urusanmu, itu punya punyamu sendiri. Enggak amanah pun terserah kamu. Enggak kuat pun enggak apa-apa. Itu ladang pekerjaanmu sendiri. Tapi kalau kamu berhubungan kerja dengan orang lain, ingat dua sifat ini. Paham ya, Ikhwan? Maka dua sifat ini sangat dibutuhkan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain. Mudorobah, joinan kerja, atau bekerja kepada orang. Ini butuh dua perkara ini. Kalau itu nggak bekerja dengan orang, kamu kerja pekerjaanmu sendiri ya terserah. Nggak kamu kerjakan juga nggak apa-apa. Cangkul itu cuma kamu lihatin gini aja nggak kamu kerjakan ya nggak apa-apa kalau itu ladangmu sendiri. Lah kalau itu ladangnya orang lain kalau kamu dibayar ya dosa kamu. Kamu dibayar orang sehari 100 ribu. Disuruh nyangkul. Lah cangkulnya kamu lihatin kok gini aja. Ya dosa karena kamu punya amanah. Ada amanah, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Maka al-quwwah itu fungsinya lisolahil amal wal amanah fungsinya adalah lisolah al ittisal untuk kebaikan hubungan karena ini menjalin hubungan kerja dengan orang lain kalau seandainya itu nggak bekerja dengan orang ya terserah nggak punya kekuatan dan nggak punya amanah ya terserah itu pekerjaan kamu sendiri tapi kalau kamu kerja di tempat orang, ingat kamu harus menjaga dua perkara ini. Kamu juga harus berusaha kuat dan pandai dan ahli di dalam pekerjaanmu. Dan juga kamu harus punya amanah, tanggung jawab dan baiknya niat terhadap orang yang membayar kamu. Kalau enggak maka kamu akan berdosa. Kalau wa khairu ajirin ustujira man jama'ahuma. Sebaik-baik pekerja yang dipekerjakan adalah orang yang memiliki dua sifat ini. Ai al-quwwatu wal qudratu ala mastujira alaihi wal amanatu fihi bi adamil khiyanah. Yaitu kekuatan dan kemampuan atas pekerjaan yang dipekerjakan pada dia. Ya kan? Kuah ini, kekuatan ini berfungsi untuk pekerjaannya. Wal amanatu fihi dan amanah tanggung jawab bi adamil khianah, yaitu dengan cara tidak khianat, tidak berdusta. Mananya dia melakukan sebaik mungkin. Berusaha sebisa mungkin yang terbaik. Wa hadzanil wasfani yambaghi ma fi kulli man yatawalla lil insani amalan bi ijaratin aw ghairiha. Dan dua sifat ini sepantasnya untuk perlu untuk dianggap, untuk diperhatikan, iktibar, perlu untuk diperhatikan. Fi kulli man yatawalla insan. Dalam setiap orang yang manusia itu mengurusi suatu amalan yang, memperke, yang memperkerjakan seseorang dengan suatu pekerjaan baik itu dengan gaji ataupun tanpa gaji contohnya pekerjaan yang tanpa gaji kamu tak amanai jadi guru tapi gajinya atas Allah subhanahu wa ta'ala kamu juga harus memiliki kekuatan dan kamu juga harus memiliki amanah karena itu amanah dari orang lain jadi biijaratin baik itu dengan upah pekerjaan yang berbayar atau pekerjaan yang nggak berbayar tapi bersifat sosial asal ada amanah dari orang lain maka ini harus dua sifat ini harus diperhatikan maka gak gampang ya Ikhwan jadi pekerja itu gak gampang ngambil pekerjaan itu gak gampang pekerjaan apa saja kamu jadi karyawan brownies juga harus berusaha sebisa mungkin untuk memiliki kuah dan juga amanah menjadi karyawan toko juga harus memiliki kuah dan memiliki amanah. Menjadi karyawan dalam seluruh pekerjaan. Demikian juga orang-orang yang memiliki atau yang mengambil profesi pekerjaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang dai, sebagai seorang guru, sebagai seorang pembawa umat, ini juga harus memperhatikan dua sifat ini. Dia juga harus ahli dan juga harus memiliki amanah. Termasuk juga seorang pemimpin, seorang presiden, seorang waliul amr. Ini juga harus memiliki al-quwat wal amanah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Fa innal khalala la yakunu illa bi faqdihima au faqdi ah au faqdi ihdahuma. Karena sesungguhnya cacat, kurangnya, kurang maksimalnya suatu pekerjaan tidaklah mungkin terjadi kecuali dengan hilangnya keduanya atau hilang dari salah satunya saja. Antum lihat seluruh pekerjaan yang rusak itu pasti cacatnya, pasti sebabnya karena imma lemahnya kekuatan dan keahlian atau lemahnya tanggung jawab atau lemahnya dua-duanya rusaknya hubungan rusaknya jalinan kerja dan kolega di dalam bekerja ini karena ini karena lemahnya kekuatan kadang pekerja kita nggak ahli dalam menjalankan profesinya kita sudah membayar kita sudah joinan di dalam hubungan bisnis kemudian leader kita atau karyawan kita tidak memiliki keahlian di dalam pekerjaan sehingga pekerjaannya menjadi bangkrut atau memiliki keahlian tapi nggak amanah dia dusta sering ngambil duit sering menyembunyikan pekerjaan sering menyembunyikan tips maka ini hukumnya adalah haram dan pekerjaan akhirnya rusak gara-gara hilangnya keduanya atau salah satu dari keduanya. Wa amma ijtima'uhuma adapun terkumpulnya dua sifat ini fa innal amala yatimmu wa yakmul maka sesungguhnya pekerjaan akan sempurna dan akan terselesai dengan baik. Maka kalau sampean punya pekerja yang memiliki dua sifat ini, dia itu kuat ahli, terus amanah, waduh, sudah jangan jangan dilepas. Pegang ia erat-erat. Karena jarang orang seperti itu, jarang pekerja yang kuat dan amanat. Wa inna ma qalat bagaimana mungkin seorang wanita ini tahu kekuatan dan juga amanahnya Nabi Musa? Hanya saja wanita itu mengatakan demikian annaha syahadat karena sesungguhnya ia menyaksikan sendiri min kuwati Musa dari kekuatannya Nabi Musa inda sakjilahuma ketika memberikan ketika menimbakan air untuk keduanya wa dan bagaimana giatnya Nabi Musa panas-panas kondisi lelah kondisi lemah kondisi lapar tapi masih semangat masih kuat ma'arafat bihi kuwatahu yang dengan itu dia tahu betapa kuatnya Nabi Musa wa min amanatihi wa diyanatihi dan juga amanahnya disaksikan wanita itu menyaksikan amanahnya Nabi Musa dan kuatnya beragama Nabi Musa bahwasanya ini laki-laki baik-baik pekerja yang baik ketika dari gaya berbicaranya Nabi Musa setelah memberi langsung pergi berbicara sesuai kebutuhan dan juga belas kasihannya Nabi Musa di saat orang lain nggak peduli. Wa annahu rahimahuma dan bahwasanya Nabi Musa mengasihani keduanya. Fi halatin la yurja naf'uhuma dalam kondisi yang sudah nggak bisa diharapkan lagi manfaat dari keduanya, tapi tetap Nabi Musa membantu padahal nggak ada balasan apa-apa dari keduanya. Ini menunjukkan orang baik. Orang baik itu kelihatan. Orang baik itu dari wajahnya, dari tingkah lakunya, dari ucapannya itu kelihatan. Wa inna ma qasduhu bidzalika wajhullahi taala dan hanya saja maksud Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah wajah Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Orang baik itu tulus. Orang baik itu tulus. Kalau orang itu nggak tulus nggak baik. Kalau orang memberikan kebaikan tapi mengharapkan balasan dia nggak baik. Karena dia itu pasti ada maunya, ada udang di balik batu, ada kemauan di balik pekerjaan. Tapi kalau orang ikhlas, nggak ada maunya apa-apa, nggak ada niat apa-apa, niatnya cuma ikhlas, semata-mata bantu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang baik itu adalah orang yang tulus. Orang yang baik itu adalah orang yang ikhlas. Kalau kamu lihat ada orang di dunia ini baik, senyam, senyum, masya Allah, muamalahnya baik. Jangan-jangan dia siluman. Ingin mendekat, ingin mengambil duitmu, ingin menipu kamu, ingin mengambil apa yang kamu miliki dari harta atau mengharapkan kedudukan dari kamu. Pokoknya orang itu kalau orang jelek itu ada maunya. Tapi kalau orang baik maunya itu cuma ikhlas, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, nggak mengharap balasan, nggak mengharap ujian. Itu ya ikhwan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dari bagaimana wanita ini adalah wanita yang istimewa, bisa baca orang, tahu kriteria yang baik. Saman sendiri nggak tahu. Ini wanita ini tahu. Menunjukkan betapa hebatnya wanita ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Maka di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran Di antaranya adalah Almar'atu tusyawir wala ta'mur. Wanita itu hanya sekedar memberikan isyarat, memberikan musyawarah, rundingan, saran. Wanita itu jangan memerintahkan. Wanita itu cuma memberikan musyawarah. Perkataan sang wanita di sini istajirhu bukanlah amr, bukanlah perintah, bukanlah memerintah ayahnya untuk memperke, memperkerjakan Nabi Musa enggak tapi ini adalah memberikan musyawarah memberikan rembuk memberikan saran maka saya bilang pada para wanita kalian itu hanya berhak untuk memberikan saran enggak berhak memerintah nanti ono wanita merintah tak amuk kalau ada wanita yang berlagak seperti polisi atau berlagak seperti pemimpin tak amuk habis-habisan karena apa? Karena bukan kedudukan mereka. Wanita itu tusyawir. Wanita itu hanya memberi saran. Jangan merintah, jangan ngasih komando, jangan ngatur. Itu bukan kedudukan wanita. Wanita itu nggak ngatur. Wanita itu cuma beri saran. Namanya juga kernet. Namanya juga kawannya nahkoda. Dia cuma memberi saran. Dia cuma kopilot Kendali utama ada di tangan pilot. Dia hanya co-pilot, dia hanya kawannya pilot, dia hanya pendamping. Pendamping yang baik hanya memberi saran, tidak sampai merebut. Kendali nahkoda. Karena sebagaimana dalam ayat ini, sang anak di sini hanya memberi saran. Fi'il amr di sini istajirhu adalah lil musyawarah, walaysa lil amr, bukan untuk perintah tapi untuk memberi musyawarah. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran kuwatu qiyadatir rojul zaujan kana au aban. Kuatnya kepemimpinan seorang laki-laki baik sebagai suami ataupun sebagai ayah. Sang laki-laki adalah kepala rumah tangga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sebagai seorang lelaki, kamu adalah kepala rumah tangga. Kamu adalah kepala. Al-qiyadah, kepemimpinan adalah hak mutlak milikmu. Sebagaimana wanita di sini walaupun sang ayah lemah, sudah nggak bisa memberikan apa-apa, sudah nggak bisa bekerja, tetap menghargai sebagai seorang ayah. Itulah wanita yang baik. Wanita yang baik adalah wanita yang menghargai kepemimpinan seorang laki-laki. Wanita yang baik adalah wanita yang mampu menghargai kepemimpinan seorang laki-laki. Baik laki-laki itu adalah ayahnya ataupun suaminya. Maka keberadaan sang ayah sudah nggak bisa bekerja, sudah nggak bisa bermanfaat, sudah nggak bisa apa. Yang penting dia selama dia masih hidup, kendali itu masih di tangannya. Selama masih hidup, dia harus dimintai izin atas seluruh apa yang berjalan di dalam kekuasaannya berupa rumah tangga. Semuanya masih dalam naungan kekuatan dan izinnya. Walaupun sudah lumpuh, ayahmu sudah lumpuh, kamu gendong, kamu selama akalnya masih masih sehat loh. Kalau fisiknya lemah nggak apa-apa, akalnya masih sehat. Kalau akalnya sudah pikun ya udah nggak bisa. Makanya seorang pemimpin itu akan diazel, akan diganti ketika sudah pikun. Walaupun dia masih hidup. Tapi selama dia masih hidup dan akalnya masih sempurna, walaupun fisiknya lemah, lumpuh, nggak bisa bekerja, Gak bisa beramal, tetap izin itu masih mutlak di tangannya. Lihat bagaimana wanita ini ketika ingin mempekerjakan Nabi Musa tetap minta izin ayahnya. Kalau seandainya wanita di sini gak menghargai ayahnya, wis di, wis diambil alih. Eh hey, orang laki-laki, kamu jadi pekerja saya, pekerja kami aja. Gak usah bilang ayahnya. Tapi ketika si wanita ini masih bilang ayahnya, masih minta supaya ayahnya yang memutuskan, menunjukkan bahwasanya ia masih menghargai sang ayah. Walaupun kondisinya sudah lumpuh, walaupun kondisinya sudah lemah, inilah wanita yang baik. Karena laki-laki itu dijadikan kawam, dijadikan penegak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin karena dua perkara. Karena memang tabiatnya sebagai laki-laki dan yang kedua karena harta yang dia infakkan. Seandainya ada laki-laki yang sudah enggak punya harta, enggak bisa memberi nafkah kepada istrinya, tetap punya satu alasan dia, karena dia laki-laki. Jadi bukan berarti kemudian laki-laki yang enggak memberikan nafkah kemudian enggak punya kekuasaan dan kepemimpinan atas istrinya Lihat ayat ini. Sang ayah sudah nggak bisa kerja, sudah nggak bisa memberikan nafkah, sudah nggak bisa memberikan nafkah, tapi tetap dihargai oleh sang anak. Karena apa tadi? Karena kuatu qiyadatir rojul walir rijali alaihin nadarojah kata Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki memiliki satu tingkatan lebih tinggi di atas perempuan maka jadilah istri yang baik, hargailah suamimu walaupun kondisinya lumpuh, walaupun kondisinya stroke, walaupun kondisinya apa. Yang jelas yang penting masih jadi suamimu, hargai dia. Jangan kamu sia-siakan, jangan kamu sakiti perasaannya mentang-mentang dia sudah lemah, sudah nggak bisa bekerja, sudah nggak lagi kaya seperti dulu. Dulu ketika kaya kamu sayang-sayang, ketika sudah nggak kaya, ketika duitnya habis, kamu buang-buang. Dulu ketika punya duit sayang-sayang. Ketika nggak punya duit, buang-buang, pergi sana, nggak butuh kamu. Ini wanita yang jelek. Wanita yang baik adalah wanita yang menghargai kepemimpinan laki-laki. Kenapa? Karena dia taat pada suaminya itu bukan karena taat pada suami, itu taat karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita taat pada ayahnya, Seorang wanita taat pada suaminya itu bukan taat pada zat suami, bukan taat pada zat ayah, tapi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu berbakti pada orang tuamu? Karena kamu taat Allah, karena kamu ikut Allah, karena kamu nurut pada Allah. Kenapa kamu berbakti pada suamimu? Karena kamu nurut Allah Subhanahu wa taala, karena kamu takut Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada bedanya suami lemah atau suami kuat, ayah lemah atau ayah kuat. Kamu itu taat pada Allah bukan taat pada suamimu. Ini ya ikhwan. Maka jadilah wanita yang baik dengan menghargai kepemimpinan seorang laki-laki. Jangan kamu sia-siakan laki-lakimu. Mentang-mentang dia sudah nggak punya duit, mentang-mentang dia nggak bisa bekerja, mentang-mentang dia sudah tua, sudah renta. Terus kamu sia-siakan, kamu sakiti perasaannya, kamu ambil alih kepemimpinannya. Itu adalah perkara yang haram. Maka ayat ini juga menjadi isyarah tentang sifat dari sifat terpuji wanita Madian berikutnya yaitu tadi. Dia adalah wanita yang menghargai kepemimpinan seorang laki-laki. Padahal laki-laki di sini dalam kondisi paling lemah. Bayangkan bagaimana kalau dulu waktu ayahnya masih kuat, Kayak apa nurutnya? Wong ayahnya lemah saja. Kayak gini tunduknya, kayak gini nurutnya. Padahal ayahnya sudah tua renta, sudah nggak bisa bekerja. Dulu ketika masih ayahnya masih muda, kayak apa patuhnya anak ini? Maka ini menunjukkan sifatnya yang terpuji yaitu menghargai kepemimpinan sang ayah. Buktinya ia masih tetap minta restu ayahnya dalam hal pekerjaan rumah tangganya. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran sekuat apapun seseorang dari sisi akal dan fisik dia tetap butuh kepada orang yang memberinya saran walaupun itu dari seorang wanita Maka pelajaran yang poin sebelumnya tadi bukan berarti kemudian laki-laki itu semena-mena. Laki-laki itu mentang-mentang laki-laki, mentang-mentang pemimpin kemudian gak mau menggubris nasihat, gak mau tunduk pada saran, enggak. Sekuat-kuatnya kamu, kamu tetap butuh saran dari istrimu. Sekuat-kuatnya kamu sebagai ayah, kadang kamu juga butuh untuk mendengarkan saran dari anak-anakmu. Jangan kemudian karena itu mentang-mentang anak, mentang-mentang istri terus gak kamu dengar gitu sarannya, enggak tetap kamu dengar. Tapi kendali masih tetap di tanganmu. Kamu mendengar suara mereka, kamu mendengar saran mereka, kamu mendengar musyawarah dari mereka, tapi yang memutuskan tetap kamu. Karena yang sempurna akalnya itu kamu. Maka sekuat apapun seseorang dia tetap butuh saran, Seorang alim juga seperti itu, sepintar apapun, sepandai apapun, dia butuh musyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasyawirhum bil amr. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang beliau turun pada beliau wahyu tetap ngajak musyawarah para sahabat. Wa amruhum syura bainahum dan perkara mereka adalah musyawarah di tengah-tengah mereka. Jadi kita tetap butuh musyawarah dari kawan-kawan, dari santri-santri, bagaimana masukan, bagaimana saran yang baik ini tetap kita terima ya ikhwan. Bukan berarti kita sebagai seorang guru, bukan berarti kita sebagai seorang pengasuh, bukan berarti kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami, kemudian nggak menerima saran dari siapapun. Itu nggak seperti itu. Itu bukan agama Islam. Karena terkadang musyawarah itu bermanfaat sampai abad. Musyawarah itu kadang bermanfaat sampai abad, sampai berabad-abad. Kadang musyawarah, kadang saran dari seseorang bisa merubah perjalanan hidup. Maka butuhnya kita pada musyawarah tersebut. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang sifat dari sifat-sifat terpuji wanita madian berikutnya adalah husnul khitab walinul kalam bagusnya ucapan dan juga lembutnya perkataan diambil dari kata-kata ya abati di mana ya abati ini adalah panggilan kasih sayang menggunakan tak wahai ayahku sayang ini menunjukkan pembicaraannya baik pembicaraannya lembut nggak terbayang kalau ada wanita itu pembicaraannya kasar Fuhsyul kalam syani'un ala rijal fama balu kabin nisa. Omongan yang keras, omongan yang jelek. Itu loh di laki-laki itu loh jelek, apalagi kalau di wanita. Laki-laki kalau ngomongnya brudak produk brudak produk itu ada jelek. Apalagi kalau ada wanita kayak gitu, boh ngeri sekali. Ngerinya kalau ada wanita ngomongnya sangar, kotor, kasar. Wah, ini tidak bagus. Maka ucapan kotor dan ucapan yang kasar itu lo jelek pada laki-laki, apalagi pada perempuan. Karena wanita itu adalah bunga dan bunga itu seharusnya berhias dengan keindahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kulli ibadi yakulul latihi ahsan. Supaya berkata dengan perkataan yang ahsan, yang paling baik dan ada lagi perkataan yang paling baik adalah perkataan yang mulia, yaitu perkataan yang ditujukan kepada kedua orang tua. Wa kullahuma qaulan karima. Di situ Allah mensifati ucapannya seorang anak kepada orang tuanya itu bukan hanya bagus, tapi karim, ucapan yang mulia. Itulah paling tingginya ucapan. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang sifat dari sifat-sifat terpuji berikutnya yaitu kuwatul firasah. Kuatnya prediksi, firasah itu firasat. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, afrasun nasi salasah. Tiga orang yang paling firasatnya paling kuat yaitu istri Al-Aziz, eh yaitu sang Aziz yang merawat Nabi Yusuf ketika mengatakan akrimhu, akrimi matwahu asai yang fa'ana benar-benar terjadi terus ucapannya Abu Bakar ketika memilih Umar benar-benar tepat dan yang ketiga adalah ini wanita Madian ketika menyuruh ayahnya untuk menahan Nabi Musa Firasah, firasat itu prediksi yang berdasarkan ciri-ciri dan tanda-tanda, bukan prediksinya perdukunan. Firasah, prediksi itu adalah berdasarkan dengan ketakwaan seseorang melihat dari tanda-tanda berbeda dengan dukun kalau dukun memprediksi melalui berita dari syaitan tapi kalau firasat firosa itu membaca keadaan membaca tanda-tanda wah ini kayaknya nanti hasilnya gini karena pengalaman Tahu prediksi, perkiraan loh. Firasat itu perkiraan, tapi firasat. Wah, firasat itu gak enak ini. Karena pengalaman, terus tanda-tanda, ciri-ciri, keadaan, itu mendukung. Lah ini wanita ini memiliki kuatul firasah. Memiliki keistimewaan kuatnya firasat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang sifat dari sifat-sifat terpuji berikutnya. Sudah berapa sudah? Hmm? 15. Kalau di laptopku ini nah, kalau nggak salah ini sudah 18 ini. Ada yang luput beberapa, ada yang luput kemarin. Ini sudah ke 18. Enggak apa-apa, tulis saja sesuai dengan faedah yang antum dapat. Di antara sifat dari sifat terpuji wanita madiannya adalah iradatul khair, fi jami'i syu'unil hayah, keinginan untuk mencari yang baik dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak ada yang menginginkan kebaikan kecuali orang baik. Kalau ada orang itu mencari yang baik, mencari dalam perkara itu mencari yang paling baik, mencari yang paling aslah, mencari yang paling bermaslahat, berarti dia orang baik. Karena nggak ada orang yang menginginkan kebaikan kalau nggak orang baik. Dan ini juga termasuk keistimewaan wanita ya ikhwan. Wanita itu kalau menginginkan kebaikan, itulah sebaik-baik pendamping hidup. Maka carilah wanita yang menginginkan kebaikan, yang bisa membantu dan mendampingimu, menemanimu, mengiringi, mengiringimu menuju kepada kebaikan. Makanya sering tak nasihatkan kepada santri, kalau kamu mau nikah, carilah wanita yang bisa membantu kamu itu belajar, yang meridhoi keadaanmu nanti untuk bisa belajar lanjut. Kenapa? Karena kadang wanita itu nggak mencari yang baik, maunya sesuai egonya dia. Minta suaminya itu bekerja, kemudian mendapatkan duit banyak, bisa shopping, bisa healing, bisa kesana kemari. Kadang wanita itu seperti itu. Tapi kalau wanita itu keinginannya baik, ridho dengan keadaan menerima keadaan yang penting sampean bisa belajar mas yang penting kita belajar mas yang penting anak kita bisa belajar mas gak apa-apa rumah-rumah jelek gini pun gak apa-apa wah itu istri istimewa maka wanita madian di sini dia mengatakan inna khairo dia menyuruh ayahnya untuk menjadikan Nabi Musa sebagai pekerja karena itulah yang terbaik menunjukkan dia itu mencari yang baik tidak mencari yang tampan, tidak mencari yang kaya, tidak mencari yang enggak, mencari yang baik dalam semua kehidupannya. Dan ini wanita mahal. Ini adalah wanita yang mahal. Wanita yang mengajakmu kepada kebaikan, wanita yang ingin diajak pada kebaikan. Tuntun aku ke surga, Mas. Aku nggak butuh rumah yang mewah, aku nggak butuh harta yang banyak, Mas. Aku cuma butuh kamu aja aku menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bangunkan aku rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini istimewa. Maka betapa butuhnya kamu kepada pendamping hidup yang rela dan juga ingin untuk bersama-sama melangkahkan kaki pada kebaikan. Tapi kalau sudah wanita itu nggak bisa diajak baik, kalau kamu nggak siap menemaniku menuju kebaikan, maka silahkan turun. Turun di sini kamu. Keluar silahkan. Nah gitu loh. Itu laki-laki yang jos. Kalau kamu tidak sabar dengan keadaanku menuju kebaikan ini, silahkan pergi wahai nona. Pergi saja nggak apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan seperti itu kepada istri-istri beliau. Ya yuhan nabiyyu, kuli azwajika in kuntum naturidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alaina umati kunna wa usarri kunna jamila wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu jika kalian menginginkan dunia gak sabar dengan keadaan Rasulullah yang miskin kalau kamu ingin, kalian ingin seperti wanita-wanita yang lain, glamor dengan kehidupan yang mewah, sini, fata'alaina sini, umatikuna tak dandani, Wa usarrihkunna dan akan saya cerai dengan perceraian yang baik. Silahkan pergi Nona, saya nggak berat sama sekali. Oh, lihat bagaimana didikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk memberikan pilihan kepada istri-istri beliau. Kalau kalian milih Nabi, sabar bersama Nabi dalam kondisi seperti ini menginginkan Allah dan menginginkan akhirat. Ya ayo kita berlayar bersama dalam bahtera yang sederhana ini. Tapi kalau kalian nggak sabar, kalau kamu nggak bisa diajak baik, silahkan turun. Ya naik perahu dikon turun ya kecebur ya tinggir nose. Diinggirkan dulu, disuruh di, dihiasi dulu baru disuruh dicerai, disuruh pergi. Maka gitu ya ikhwan laki-laki yang baik itu harus kuat. Kalau istrimu nggak bisa diajak kepada kebaikan, sabari, sabari, sabari. Kalau masih nggak bisa juga, Oh nggak bisa diajak baik gimana? Ya suruh pergi. Kalau memang dia memilih pergi, biarkan dia pergi. Mencari kebahagiaannya. Jangan pernah kamu merasa kecil hati ditinggal oleh wanita yang nggak bisa kamu ajak baik. Kamu tidak bersalah, dialah yang bersalah karena dia nggak bisa diajak baik. It gitu seharusnya laki-laki. Ya Zim. What? Sekat nikah nikah durung kok. Sabar sih. Jadi gitu, laki-laki itu harus kuat. Kalau memang istrimu nggak bisa diajak menemanimu kepada kebaikan, dia nggak rela, dia nggak mendukungmu untuk baik, bahkan dia mengajakmu pada buruk, dia ya suruh pulang. Itulah didikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Istri-istri beliau dikasih pilihan, dikasih ujian, milih nabi atau milih dunia. Istrimu juga seperti itu. Kalau kamu dek nggak bisa menemaniku menuju kebaikan ini, kamu nggak sabar menemaniku menuju kebaikan ini, maka silahkan turun wahai nona. Tapi faktanya Pak Yehwan, faktanya saya sendiri menjumpai banyak di dalam kehidupan ini para laki-laki yang mereka itu ya apa ya sebenarnya bukan lemah sih tapi lebih sering dibuat montang manting oleh wanitanya di mana-mana saya ke Malang juga seperti itu. Ketemu lagi laki-laki lemah. Saya datang ke tempat ini juga ketemu laki-laki laki-laki lemah. Banyak sekali yang curhat. Para laki-laki yang dibuat montang-manting oleh istrinya. Dibuat jungkir balik oleh istrinya. Kamu itu laki-laki, kamu itu kuat. Kalau kamu bersabar, ya itu pilihanmu. Tapi kalau memang sekiranya itu nggak bisa diajak baik, kamu itu punya pilihan, kamu punya kendali, kamu punya keputusan. Kalau memang nggak bisa diajak baik, suruh dia pergi, nggak apa-apa. Allah akan mengganti. Jangan pernah takut dengan perceraian. Kalau memang benar keadaannya sudah darurat dan nggak bisa diperbaiki lagi, kamu nggak bersalah. Allah menjanjikan wa iya tafarroko yughnillahu kullam min saatih. Kalau mereka berdua berpisah, masing-masing akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah nggak bisa diajak baik buat apa ya, ikhwan? Tapi kalau masih bisa diajak baik, masih ada harapan untuk baik, kamu bersabar, memperbaikinya pelan-pelan, memikirkan masa depan anak-anak, lah itu lebih bagus, bersabar. Kamu menyadari ujian istri yang buruk kadang dari dosa-dosamu di masa lalu, kamu menyadari semua itu adalah masa-masa kamu menebus dosa, ini laki-laki yang baik. Jadi yang saya temui banyak laki-laki itu rata-rata mereka bukan lemah sebenarnya, tapi mereka lebih memilih untuk menjadi penyabar. Cuma aku gak tahan loh air matanya itu loh. Laki-laki kok air matanya keluar itu loh, wes. Gara-gara wanitanya yang jahat. Kamu itu loh laki-laki mas, ganteng, gagah, tinggi, besar, putih matanya matanya berkaca-kaca hanya gara-gara istrinya subhanallah kok ono lanang istimewa kok sampean ngene Mas Mas itu ya ikhwan maka ini ikhwan carilah wanita yang siap untuk diajak baik kalau nggak bisa diajak baik nggak punya keinginan baik dalam hidupnya nggak punya irodah kebaikan dalam hidupnya ingat kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Wahai Rasulullah, Allah nggak pernah menyempitkan kamu dan wanita di luar sana banyak sekali yang lain." Jadi kita hidup ini untuk membangun maslahat. Kita berumah tangga itu untuk menegakkan syariat Allah. Indonna ayyukima hududallah. Syarat utama, tujuan utama berumah tangga itu bukan kok punya anak, bukan kok bersenang-senang bukan kok bukan tujuan utama berumah tangga itu untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala lah kalau berumah tangga nggak bisa menegakkan syariat Allah terus untuk apa maka inilah para ummahat para akhwat para wanita kalian itu bersyukur mendapatkan suami yang baik mendapatkan suami yang penyabar jangan sakiti hati mereka saya benar-benar marah, saya benar-benar mendidih darah saya kalau lihat kawan-kawan saya, lihat saudara-saudara saya dari kalangan laki-laki yang mereka itu laki-laki baik, bukan laki-laki brengsek, kemudian kalian sakiti seperti itu, darah saya mendidih. Nggak tahan saya. Kenapa? Mereka laki-laki baik. Kok karuan laki-laki brengsek ngono bekas bajingan ngono gak apa-apa kok sakiti gak apa-apa. Iki lho laki-laki utuh, laki-laki segel, laki-laki dalam bungkus Mas ya kamu sakiti hatinya, kamu buat dia montang-manting, kamu buang dia, kamu jauhi dia. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diambil dari kata-kata inna khaira man istajartal qawiyul amin. Carilah wanita yang memiliki iradatul khair, tujuan baik dalam setiap aspek kehidupannya. Di dalam ayat ini juga terdapat penyebutan sifat-sifat terpuji berikutnya yaitu kamalul akal, kesempurnaan akal. Diambil dari kata-kata inna khaira man istajab qawiyul amin. Dia tahu kriteria laki-laki yang baik. Di saat sampean saja paling nggak tahu, wanita ini tahu. Apa nggak hebat? Banyak dari laki-laki saja nggak tahu bagaimana kriteria pekerja yang baik. Wanita ini lo tahu kapan dia belajar, kapan dia di mendapatkan faedah kayak gini. Ini menunjukkan akalnya kuat. Dan wanita itu akalnya itu separuh. Memiliki kelemahan, memiliki kekurangan. Tapi ada juga wanita-wanita yang mereka itu hebat. Karena itu laki-laki lebih baik dari wanita itu adalah lil jenis jenis laki-laki. Adapun afrod satu persatunya kadang satu wanita lebih baik dari ratusan laki-laki. Maka ini adalah kamalul akal, kesempurnaan akal wanita ini, wanita Madian ini memiliki akal yang sempurna karena mengetahui bagaimana kriteria laki-laki yang baik, laki-laki yang pekerja yang baik di saat para laki-laki sendiri nggak tahu. Dia tahu kesempurnaannya laki-laki di saat si laki-laki sendiri nggak tahu apa itu kesempurnaan dia. Dia tahu, wanita tahu. Maka tidak banyak wanita yang sempurna ini jarang ya Wan Sampai nyari kayak gini ya mungkin angel. Ono ya wanita madian tapi kawi rolas atau kawi telulas ono ono. Tapi kalau yang asli kayak gini ya angel. Cari wanita madian yang kayak wanita madian gini yo ya jangan yo ya sulit lah. Yo ya gak apa-apa kawi-kawi rong puluh orang kan gak apa-apa. Tahu kawi? Mitasi itu loh. Yang penting mereka berusaha baik. Kalau kamu minta yang seperti ini ya enggak, yo sulit. Yang penting wanita itu mau berusaha, mau belajar seperti wanita Madian tidak apa-apa. Walaupun KW-KW dikit. Karena wanita itu jarang yang sempurna. Lam yakmul minan nisa'i illa Asia wa Maryam, kecuali Asia dan cuma Maryam tok. Lainnya mereka lemah. Jarang wanita itu yang akalnya itu sempurna. Maka nggak heran ya ikhwan Nabi Musa rela untuk membayar maharnya mahal Bekerja selama 8 tahun cuma mendapatkan seorang wanita Sama gelem dibayar wong wolung tahun kerja mendapatkan seorang wanita Kerja 8 tahun Untuk membayar mahar Karena ini wanita yang istimewa Dan juga akan ada hikmah-hikmah yang lain dalam pekerjaan tersebut Sehingga Nabi Musa rela untuk bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun ini beberapa faedah dan di sana masih banyak lagi faedah dalam ayat ini. Dan besok hari Selasa libur, anak-anak jangan keluyuran. Kalau keluar-keluar, kalau ada kebutuhan ya hati-hati. Lalu lintas di Pantura itu sangat ramai. Jangan keluar banyak-banyak motor, jangan gerombolan, jangan bergrup-grup nanti bahaya. Kalau mau beli jajan ya gorengan-gorengan di daerah-daerah sini saja, Sugian, Tebluru, Payaman itu aja. Kalau jangan sampai ke Pantura lah. Karena kendaraan ramai sekali. Hari kemarin saya keluar ramai sekali. Itu ya, ikhwan. Demikian juga ini banyak santri-santri yang sakit. Jadi sebagaimana tadi malam saya himbau agar setiap yang sakit ada yang perawatnya, ada yang menemani karena butuh sekali orang sakit itu pada teman yang memperhatikan dia. Maka ini termasuk saya terlambat sadar dalam bab ini, maka untuk kedepannya setiap ada santri yang sakit harus ada satu orang yang menjadi perawatnya, ya. Setiap ada santri yang sakit satu, kalau yang santri yang sakit itu delapan, ya ada delapan perawat. Ini saya telat Sampai sendiri ketika sakit butuh di rumah, butuh ma bu, pak. Kalau di pondok, wih kasihannya ya, Pak. Kawan-kawannya pada tertawa, kakak, kakak, makan-makan. Kawannya sakit. Ya, saya mohon maaf, saya baru sadar ini. Maka yang kemarin sakit, nggak ada yang mengawani. Ini tolong dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka. Allahu yashfi mardona. Semoga Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita dan bersabar untuk tetap berjuang di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan khotimah penutup yang bagus.